Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmatnya dan memberikan kepada kita taufik dalam mengelola apa yang Allah Jalla ala berikan dan anugerahkan di jalan ketaatannya. Amin. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah, ada pelajaran kita dari kitab Syarh Uthulil Iman. Kita telah membahas satu bab dari bab yang pertama yaitu bab ma'rifatullahi wal imani bih. Yaitu bab yang berbicara tentang ma'rifat hamba terhadap Allah. Yang dimaksud dengan ma'rifat adalah seorang hamba mengenal Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala dengan zatnya, mengenalnya dengan sifat-sifatnya, mengenalnya dengan rububiyah dan uluhiyahnya. Dan inilah yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu dari pembahasan tentang mukaddimah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup tiga hal tersebut yaitu beriman kepada zat Allah, rububiyah Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua beriman dengan uluhiyahnya Allah Jalla wa ala. Dan yang terakhir adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Jalla wa ala. Dan keimanan pada perkara ini seperti juga keimanan pada pokok-pokok iman lainnya seperti yang telah dijelaskan ada sebagian yang disebut dengan iman yang wajib yaitu yang mau tidak mau seorang dituntut untuk dia mengimaninya hingga dikatakan bahwa imannya adalah iman yang sah dan di samping itu ada iman yang dianggap sebagai perkara di luar batas yang mujizik di luar batas yang dianggap ukuran sah tidaknya keimanan seseorang yaitu iman yang zaid perkara-perkara iman yang merupakan perkara-perkara tambahan dalam pokok-pokok keimanan dan hukumnya adalah wajib untuk seorang mengimaninya kapan ilmu itu sampai kepada dia dan pada bab yang pertama ini telah kita bahas sebuah hadis dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu hadis qudsi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Allah Jalla wa ala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Jalla wa ala dalam Hari Qudsi yang agung ini aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Dan telah kita sebutkan bahwa dari sini kita mengambil satu faedah yang pertama yaitu hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap para pendengar bisa memahami sisi pengambilan dan sisi istimbat al-ulama dan juga penulis sebelumnya terhadap hadis ini. Karena hadis ini mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesempurnaan rububiyahnya dan kesempurnaan kemahatunggalannya dia maka dia adalah bukan sekutu siapa-siapa dia bukan sekutu bagi apapun dan bagi siapapun dalam hal rububiyah Allah, dalam hal penciptaan alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun dan siapapun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan. Begitupun dalam perkara kepemilikan dan pengaturan. Bahwa bagaimanapun tingginya kedudukan makhluk dan ciptaan Allah, apakah dia malaikat ataukah dia nabi sekalipun, dia tidak memiliki sedikit pun hak dan kemampuan dalam salah satu dari tiga unsur rububiyah ini. Apakah dalam unsur penciptaan? Untuk kita mengetahui bahwa tidak ada seorang pun dari Nabi Allah yang dia memiliki andil dalam penciptaan alam semesta. Tidak seorang pun dari malaikat Allah yang memiliki andil dalam penciptaan alam semesta pun juga dalam hal memilikinya dan mengaturnya. Bahwa ini mutlak hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Allah Jalla wa di sini ana azum nasyuraka an Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Artinya kondisi bahwa orang-orang musyrikin mereka menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai sekutu dalam peribadahan di mana mereka beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat. Di sisi mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hakikat keadaannya mereka dengan bahasa sikap mereka mendaulat Allah Jalla wa adalah bagian dari sembahan-sembahan tersebut. Dan tentunya sesuatu tidaklah dia disembah melainkan oleh karena dia memiliki kekuasaan apakah dalam penciptaan, kepemilikan maupun dalam pengaturan. Maka oleh karena Allah Jalla wa'ala dialah yang maha tunggal dalam hal tiga unsur rububiyah ini, maka tidak ada selain Allah Jalla wa'ala yang layak dan berhak untuk disandingkan dengannya dalam menerima peribadatan jin maupun manusia. karena seperti yang tadi telah diketengahkan, bahwa perkataan Allah Jalla wa'ala di sini kita ambil darinya hukum keimanan terhadap tauhid rububiyah. Karena maha sempurnanya rububiyah Allah, maha sempurnanya kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun yang menjadi sekutu baginya. Maka ini menunjukkan akan perkara yang tadi telah saya sebutkan yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala adalah yang maha tunggal dalam rububiyahnya dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Oleh karena itu, yang ini oleh karena Allah maha sempurna dalam rububiyahnya, maka Allah Jalla wa'ala katakan <clears throat> pada perkataan yang selanjutnya, "Man 'amila 'amalan asyrakatihi fihi ghairi tarakku wa syirka. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang dia menyekutukan pada perbuatannya dia itu dia sekutukan aku dengan selain aku. Maksudnya perbuatan di sini adalah barang siapa yang mengerjakan satu ibadah. Dan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai, diribai oleh Allah Jalla waala dari apakah itu ucapan atau perbuatan oh, baik itu yang terlahir maupun yang tersembunyi maka segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori ini dia disebut sebagai ibadah dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala diantaranya berdasarkan hadis ini kata Allah Jalla wa'ala man amila amalan barang siapa yang mengerjakan ibadah maksudnya kemudian dia menyekutukan aku dengan selain aku dalam ibadahnya itu seperti orang yang memberikan ibadah kepada kuburan, sujud kepada kuburan, sholat kepada kuburan, minta-minta kepada kuburan, bertawasul kemudian memberikan rasa harapnya, rasa cemasnya kepada selain Allah, ini berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Dan perbuatan ini adalah merupakan kekukuran dan merupakan kesyirikan apabila dia orang muslim yang juga beribadah kepada Allah Jalla wa'ala maka ketika dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah berarti dia di sini telah menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam ibadahnya. Nah, Allah Jalla wa'ala di sini, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi." Barang siapa yang mengerjakan ibadah yang dia menyekutukan aku dengan selain aku dalam ibadahnya dia itu ini menunjukkan akan perkara yang kedua dan nah, ini faedah yang kedua yaitu kita mengimani akan adanya uluhiyah bagi Allah Jalla wa'ala bahwanya dan bahwasanya uluhiyah hanya milik Allah dan di sini ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama di mana tauhidul uluhiyah atau tauhid rububiyah itu yastanzim tauhid uluhiyah. Orang yang mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur, seharusnya secara <clears throat> fitrah dia juga mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam perkara uluhiyah. Nah, seperti yang juga disebutkan dalam hadis ini, di mana Allah Jalla wa Ala sandingkan antara dua perkataan ana aghna syuraka an syirk. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Ana aghna syuraka an syirk. Kita ambil darinya faedah bahwa Allah Azza wa Jalla Tunggal dalam rububiyahnya. Dan perkataannya man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi. Kita ambil darinya bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Tunggal uluhiyahnya. Maka ini dua hal yang tidak bisa di disahkan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala ketika dia mencela persembahan orang-orang musyrikin dari patung ataupun batu ataupun pohon atau orang-orang soleh yang dibuat patungnya. Begitu pula celaan ini mencakup dan mengena kepada orang-orang yang menyembah selain Allah dari orang-orang muslim dari saudara-saudara kita yang muslim yang melakukan praktek serupa Lakukan praktek serupa dengan kuburan walinya, dengan kuburan orang solehnya, dengan makam-makam yang diagungkan, dia keramatkan. Nah, sangat disayangkan di ibu kota ini banyak. Sangat disayangkan ada banyak situs-situs kesyirikan atau makam-makam yang dikeramatkan kemudian dipelihara oleh gilas kebudayaan setempat hanya dengan alasan untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Kemudian tidak dilihat aksesnya terhadap akidah umat. Walau demikian ini akan menjadikan seseorang yang dia sebelumnya muslim, dia akan keluar dari al-Islam. Nah, ini jelas suatu hal yang berbahaya dan suatu perkara yang harusnya menjadi perhatian bagi para dai ilallah untuk menjelaskan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah negeri ini bahwa hal yang demikian ini jauh lebih berbahaya jauh lebih berbahaya daripada kerusakan ekonomi, jauh lebih berbahaya daripada korupsi, jauh lebih berbahaya dari bencana. Karena syirikan adalah bencana yang paling besar bagi seorang hamba, bagi negeri, bagi agama, bahkan bagi negara dan masyarakat seluruhnya. Kita kembali kepada pembahasan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka dari perkataan Allah man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi barang siapa yang mengerjakan ibadah kemudian dia menyekutukan aku dengan selain aku dalam ibadahnya itu ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu begitu pula seperti yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang dari saudara-saudara kita yang mengaku muslim apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menyekutukan Allah disebutkan di sini hukumnya disebutkan di sini fonisnya bahwa kata Allah Jalla wa barang siapa yang melakukan ini yaitu dia beribadah kepada selain aku atau menyekutukan aku dalam ibadahnya itu dengan selain aku atau Allah Taala wa syirka maka aku akan tinggalkan dia maksudnya Allah azza wa jalla akan tinggalkan si pelaku artinya si pelaku yang melakukan perbuatan kesyirikan ini Allah Azza wa Jalla tinggalkan. Artinya Allah Jalla Ala berlepas diri darinya. Dan tentunya tidak ada satu musibah yang besar bagi seorang hamba melebihi ketika Allah Jalla Ala berlepas diri dari dia. Berlepas diri dari uh, pertolongan, dari, dari menolongnya, dari menjaganya, dari melindunginya. Padahal Betapa butuhnya seorang hamba untuk dia mendapatkan pertolongan, perlindungan dan penjagaan dari Rabbnya Jalla wa'ala. Dan barang siapa yang Allah telah melepas di dirinya, maka dekatlah dia dengan segala macam bencana. Apalagi nah, karena itu, bencana yang paling besar seperti yang tadi telah saya singgung adalah kesyirikan. Sebutkan dalam surat Maryam Allah Jalla wa'ala berfirman, Yakadus yang yatafattarna minhu wa tansyakul ardu wa jibalu hadda an da'u lirrahmani walada hampir-hampir saja ya. langit itu terbelah dan hampir-hampir saja gunung-gunung itu runtuh dan hampir-hampir saja bumi itu menjadi pecah itu ketika mereka mendaulat bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki anak. Bahwa Allah Ar-Rahman, dia memiliki anak. Kenapa yang dilakukan orang-orang musyrikin? Orang-orang yang datang ke kuburan Al-Badawi, kuburan Al-Husain di Mesir misalnya, yang mendatangi eh, makam Abdul Qadir Jailani, mendatangi makam nabi-nabi dengan dalih wisata rohani Begitu pula di negeri kita yang mendatangi kuburan keramat seperti yang belakangan terjadi orang-orang yang berbondong-bondong dari daerahnya untuk datang ke kuburan keramat Cikun, Cikundul atau orang-orang mendatangi kuburan makam Sunan Gunung Jati mendatangi kuburan dan makam orang-orang soleh seperti misalnya <clears throat> orang yang dianggap soleh yaitu kuburan Habib Kuncung misalnya Habib Luar Batang misalnya atau <clears throat> Bah Priok misalnya ini semua yang ada di sekitar kita dan banyak lagi dari situs-situs dari makam-makam orang-orang yang dianggap soleh karena bisa jadi benar mereka adalah orang-orang soleh kan tapi hal ini tidak menjadikan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di situ itu menjadi benar. Kalau pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan mereka ini adalah sebab dari bencana perbuatan yang akan mengundang bencana. Maka penting bagi kita para pendengar sekalian dimuliakan Allah untuk berhati-hati dan memiliki perhatian yang besar. Bahwa hal ini adalah perkara yang kembali yang paling besar. Allah Jalla wa'ala berkata dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Luqman menasihati anaknya, Ya bunayya la tushik billahi nasyirka la 'azim. Wahai anakku jangan kamu menyekutukan Allah karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Ayyud dan bi'a'lam, dosa, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, "An antaja lillahi niddan wa huwa khalaqa." Kamu jadikan bagi Allah tandingan, padahal dia menciptakan kamu. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan akan kelemahan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Pada banyak ayatnya. Di antaranya Allah Jalla wa'ala mengatakan, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah disamakan orang apakah disamakan yang, yang bisa menciptakan dengan yang tidak bisa menciptakan tidakkah kalian berakal nah karena selain Allah dia tidak memiliki pencipta tidak memiliki kuasaan untuk menciptakan tidak memiliki kuasaan untuk mengatur tidak memiliki hak kepemilikan terhadap alam semesta. Kenapa kalian samakan mereka dengan Allah dalam hal memberi dalam hal hak peribadahan? Maka orang yang melakukan perbuatan syirikan ini Allah tinggalkan. tuh aku tinggalkan dia, tinggalkan pelakunya. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan kata beliau qala wa syirkah dan aku juga tinggalkan sekutunya. Artinya aku tinggalkan amalannya ya aku tinggalkan pelakunya dan aku juga tinggalkan amalannya artinya amalannya habat amalannya batal amalannya gugur tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibalas oleh Allah tabaraka wa taala walaupun amal itu besar walaupun amal itu mengeluarkan harta yang banyak mengeluarkan pengorbanan yang besar tapi kalau hal demikian itu terkandung padanya persekutuan kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala tampakkan. Tidak Allah Azza wa Jalla ganjar sama sekali. Ini menunjukkan akan kondisi yang rugi yang akan dialami oleh orang-orang yang ibadahnya itu dikotori dengan kesyirikan. Yang penting untuk kita ketahui, para pendengar, nas radio yang dimuliakan Allah, bahwa hadis ini itu mencakup apakah syirik akbar atau syirik asghar. Karena kita mengetahui bahwa kesyirikan itu dua. Dalam pengklasifikasiannya di sini, kesyirikan ada dua macam. Yang pertama adalah besar dan yang kedua adalah kecil. Tentunya kita telah mengetahui perbedaan syirik akbar dan syirik aswar. Di antaranya perbedaannya, di antara perbedaannya, bahwa syirik akbar yaitu syirik besar menjadikan pelakunya batal Islamnya. apabila kesyirikan itu adalah syirik akbar, syirik besar, maka pelakunya batal Islamnya. Apa makna dari karokku wa syirka aku tinggalkan dia? Artinya aku tinggalkan dia di atas kekufuran. Aku tinggalkan juga amalannya, artinya aku tinggalkan amalannya yang mengandung kesyirikan tersebut dan tidak aku ganjar. <coughs> pun apabila syirik yang dia lakukan adalah syirik asgar dan syirik asgar ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam maka mana dari aku tinggalkan dia artinya aku tinggalkan dia pada perbuatannya. Artinya per, dia tidak dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Dia tidak eh, mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa Dan aku tinggalkan amalannya artinya aku tidak ganjar dan aku tidak tidak balas. Dan orang itu tetap secara pada umumnya masih sebagai muslim hanya saja Allah Jalla wa'ala berlepas darinya disebabkan oleh karena kesyirikan yang dia perbuat. Nah, tapi dibedakan di sini dengan kalau amalannya adalah syirik, syirik akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> di sini juga e, berarti mencakup semua amalan. Karena makna dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Qudsi yang disebutkan dari Allah Jalla Ala di sini itu mencakup apakah amalan badaniyah yang dilakukan oleh hamba ataukah amalan qalbiyah, amalan hati atau amalan maliyah. Karena ibadah itu mencakup perbuatan badan, ya, amalan hati dan juga harta seseorang badan seperti misalnya salat, misalnya e, mendengarkan kajian ini juga bagian dari ibadah. Seperti juga misalnya haji yang butuh eh, bergerak di satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti juga halnya e, berpuasa, ini semua amalan badaniyah. Itu amalan yang dikerjakan oleh oleh badan. Amalan yang diperbuat oleh badan. Artinya badan yang berperan di sini. Kemudian yang kedua adalah amalan qalbiyah itu seperti halnya keimanan. Seperti halnya juga e, perkara-perkara keyakinan. Dan hal-hal yang lainnya yang dikerjakan oleh hati. Seperti misalnya al-khawf, war-raja, rasa takut, harap, cemas, dan yang lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Adapun amalan maliyah seperti misalnya sedekah, yaitu sedekah, zakat, menolong yang membutuhkan, menolong orang yang membutuhkan dan yang lain sebagainya. Maka sabda Nabi dalam hadis qudsi di sini, "Man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah." Artinya ibadah apapun itu. Apakah ibadahnya berupa ibadah hati ataukah ibadah badan ataukah ibadah yang berkaitan dengan dengan harta. Kalau seseorang mengerjakan ibadah dari ibadah-ibadah tersebut, kemudian dia sekutukan Allah Jalla wa'ala dalam ibadahnya itu. Seperti apa menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya itu? Seperti misalnya dari asalnya dia tidak lakukan ibadahnya itu memang dia tujukan bukan untuk Allah. Artinya dari asalnya atau pondasi ibadahnya dia itu murni ditujukan untuk selain Allah. Seperti orang yang sholat untuk makam. Seperti orang yang bernadar untuk makam. Seperti orang yang menyembelih untuk jin. Dan menyembelih adalah ibadah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, Fasalli li rabbika wanhar dan sholatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah untuknya. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa <coughs> mamati lillahi rabbil alamin." La syarika lahu bidzalika umirt wa ana awal muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku dan nusukku, maksudnya dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati dan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Jiwa disebutkan dalam uh, sebuah hadis Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembah untuk selain Allah maka dia telah musyrik. Seperti orang yang menyembah untuk jin. Dan alangkah banyaknya mereka. Orang-orang yang ingin sugih, melakukan pesugihan, melakukan sembelihan untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, untuk penunggu, untuk dukun, untuk sebagai syarat dari dari permintaannya, dari permohonannya. Dan minta kepada selain Allah pun juga termasuk dari kesyirikan. Minta kepada gunung, pada batu, pada lautan. Minta kepada makhluk-makhluk halus. minta kepada roh nenek moyang. Ini adalah semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari ibadah-ibadah itu. Nah barang siapa yang mengerjakan ibadah tersebut, landasannya memang sudah bukan untuk Allah. Ini bentuk yang pertama. Maka orang itu ya dia keluar dari Islam. Dia batal Islamnya. Dia batal batal Islamnya, tapi memberikan salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya <clears throat> dia uh, berdoa untuk selain Allah, manggil selain Allah, sujud untuk selain Allah, subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya batal amalan itu seluruhnya. Batal amalan itu seluruhnya. Nah, adapun kalau <clears throat> ibadah tersebut <clears throat> seperti misalnya sholat yang dia tujukan uh, untuk Allah Subhanahu wa taala akan tapi uh, di tengah-tengah ibadahnya masuk eh, maksud-maksud uh, lain masuk tujuan-tujuan lain artinya dia dipengaruhi oleh bisikan syaitan untuk melakukan kesyirikan dari bentuk ria kesyirikan dari bentuk ria Nam. nah <clears throat> Maka kondisi yang seperti ini tergantung. Tergantung kondisinya apakah dia dia tolak bisikan-bisikan tersebut, kemudian dia <clears throat> meneruskan ibadahnya sambil dia terus berusaha untuk dia menolak, maka dia eh, dihukumi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Maka ibadahnya itu tamma dan sempurna ibadahnya adalah ibadah yang sempurna dan dia makjur mendapatkan pahala atas ibadahnya dan juga mendapatkan pahala atas sungguhannya dalam menolak godaan dan gangguan untuk ria. Adapun <clears throat> kalau kondisinya adalah seperti kondisi yang kedua, seperti misalnya ketika dia sholat karena Allah, kemudian di tengah-tengah sholat masuk perasaan untuk ria, lalu dia sambut, Lalu dia sambut ajakannya atau bisikan tersebut. Lalu dia pun juga <clears throat> membiarkan bisikannya tersebut dan dia pun akhirnya memanjangkan sholatnya. Dan dia pun akhirnya uh, <clears throat> membaguskan bacaannya. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa amalan yang dipanjangkan di situ sholatnya itu amalan yang merupakan amalan yang tambahan dari asal sholat itu yang terpengaruh dengan riak itu amalan itulah yang yang gugur yang tidak diganjar oleh Allah Jalla wa ala. Tetapi kan, Syekh bin Utsaimin rahimahullah beliau memiliki tafsir yang yang indah, perincian yang indah dalam hal ini. Kata beliau, Syekh bin Utsaimin mengatakan amalan tersebut dalam kondisi seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Apakah amalan itu adalah amalan yang merupakan satu bangunan yang utuh. Seperti halnya sholat, yang tidaklah rokaat yang kedua kecuali dibangun di atas rokaat yang pertama. Rokaat yang ketiga dibangun di atas rokaat yang kedua. Maka apabila amalan ini itu dari jenis yang seperti ini, kalau seorang beribadah karena Allah Azza wa Jalla di awalnya kemudian di tengah-tengah ibadahnya masuk pengaruh ria kemudian dia menyambutnya maka yang batal adalah seluruhnya dikarenakan amal ini adalah amal yang tidak bisa ter, tidak terpisahkan amal ini adalah amal yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan maka yang batal adalah keseluruhannya dan lain halnya apabila amalan yang dia kerjakan itu adalah amalan yang terpisah seperti misalnya <clears throat> amalan itu adalah amalan seperti sodakoh ya, seperti sedekah seseorang ingin bersedekah dengan uang 10 juta kemudian dia bagi uang tersebut 5 juta untuk si fulan dan 5 juta untuk si alan kemudian 5 juta yang pertama dia ikhlas karena Allah 5 juta yang kedua adalah dia bangun di atas ria Yang masuk ria pada 5 juta yang kedua maka yang batal adalah 5 juta yang kedua maka yang dianggap batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekahnya yang kedua. Nah, intinya bahwa amalan yang dipengaruhi oleh kesyirikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang salat dari awalnya syirik. Dari awalnya ria, dari awalnya untuk selain Allah. Bukan karena Allah Jalla wa'ala maka yang demikian ini pun juga eh, batal seluruhnya wal ilmu indallah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> maka di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Ali Syekh kata beliau menyinggung faedah dari hadis ini Beliau mengatakan, "Faidan yustafadu min hadzal hadits annahu laisal ليس المقام مقام بطلان بطلان للعمل الذي راى به فقط بل هو متوعد متوعد على متوعد على الرياء فهو راى فيبطل فيبطل عمله وايضا هو مأزور وآثم لأنه أشرك بالله maka di, diambil faedah dari hadis yang agung ini bahwa hadis ini bukan sekedar menerangkan akan batalnya amalan yang terpengaruhi riak di situ saja melainkan lebih daripada sekedar itu yaitu ancaman kepada orang yang melakukan riak kata beliau bahwa kawaraa wa yabtulu amalahu maka dia melakukan perbuatan ria hingga amalannya pun batal wa aidan huwa ma'zur pun pelakunya menjadi berdosa tidak diganjar karena asyraka billahi azza wajal karena dia telah menyekutukan Allah azza wajal masih kata beliau qala al maqsud tanbih ala anna al hadith yadullu ala naw'ain min at tauhid dan juga hadits ini memberikan catatan bagi kita bahwa ia menunjukkan akan dua jenis tauhid, dua jenis macam tauhid. Yang pertama adalah tauhidul rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Wa bi yasluhu al-istishhadu ala tafsir iman bi anna al-iman billah yakni bi rububiyyati wa ilahiyati. Maka dengan hadis ini sahlah pendalilannya akan permasalahan yang sedang kita bahas yaitu pengertian akan keimanan kepada Allah bahwasanya keimanan kepada Allah itu mencakup keimanan kepada rububiyah Allah sekaligus juga mencakup keimanan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita akan masuk kepada al-bab al-thani, bab yang kedua, di mana penulis yaitu Syekh al allama Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah beliau berkata pada bab yang kedua Inna Allah Azza wa Jalla layana. bab ini mengatakan bahwasanya Allah Azza wa jalla itu tidak tidur dan bab ini berbicara tentang sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala di mana Allah Jalla wa Ala dia terkandung pada padanya sifat-sifat yang tinggi. Terdapat padanya nama-nama yang khusna, Dan darinya didapati sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Nah, bahwasanya Allah Jalla wa'ala, dia mausuf, memiliki sifat dan nama-nama. Memiliki nama-nama yang indah dan juga memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan nah, ini bagian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keimanan kepada Allah seperti yang telah disinggung, di antaranya adalah beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Beriman dengan nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal dan mengimani sifat-sifat yang tinggi yang ada pada Allah Jalla wa ala. Pada hadis ini penulis mengatakan Atsani an Abi Musa. Hadis yang kedua adalah dari Abu Musa itu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Kata Abu Musa, satu ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kami dan menyampaikan lima kalimat, menyampaikan lima perkataan. Faqala kata beliau alaihi salatu wassalam, Inna Allah Azza wa Jalla la yanamu wa la yambagi lahu an yanam. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala dia tidak tidur dan tidak pantas bagi dia untuk tidur. Ini menunjukkan akan kesempurnaan eh, sifat Allah Azza wa Jalla yang maha hidup. Sifat, kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla bahwa dia adalah maha hidup. Dan diantara bukti akan kesempurnaan Allah bahwa Allah Jalla wa'ala maha sempurna kehidupannya bahwa dia tidak disentuh tidak dengan kantuk dan tidak puas dengan tidur seperti yang kita ketahui dalam ayat kursi dari surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-255 di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah Jalla wa'ala tidak ada yang berhak diibadai kecuali dia dialah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri ini qayyum ya nanti apabila ada kesempatan mungkin kita akan sebutkan juga secara lengkap apa arti dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum. Bahwa dia hidup sendiri, atau berdiri sendiri dan juga ya menanggung kehidupan selainnya. Ini diambil dari qayyumiyatihi. Dia yang menciptakan uh, makhluk-makhluknya. Kemudian dia juga yang menciptakan segala hal yang mendukung kehidupan makhluk-makhluknya dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, dari uh, mataharinya, dari udaranya. Ini bagian dari qayyumiyahnya Allah Jalla wa'ala. Bahwa dia menghidupkan selainnya. Dia hidup uh, berdiri sendiri dan dia juga menghidupkan makhluk-makhluknya menanggung kehidupan makhluknya. Oleh karena kesempurnaan sifat hay, sifat hidupnya Allah dan sifat qayyumiyahnya Allah Jalla wala, maka dia katakan dalam ayat kursi tersebut, la ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak disentuh. La ta'khudhu artinya la tamassuhu. Bahwa Allah Jalla wala tidak sampai kepadanya sinatun. Sinah itu adalah uh, muqaddimatun naum, awal dari kalau orang mau tidur dia ngantuk dulu. Dan sinah juga artinya ghaflah, kelalaian. Juga futur, kelemahan, ketidakberdayaan. Dan juga makna dari sinah adalah i'rad. Al-i'rad itu artinya keberpalingan. Tidak mau urus, tidak mau mengurus. Atau tidak mampu mengurus Nah, ya. sifat manfiyah di sini, sifat yang dinafikan di sini adalah as Dinafikan di sini itu disebabkan oleh karena kesempurnaan sifat kehidupan bagi Allah dan sifat qayyumiyah yang ada pada Allah Jalla wa'ala. Dan kalau sinah saja tidak tidak menyentuh Allah, tidak sampai kepada Allah, apalagi tidur. Maka Allah Jalla wa'ala katakan, La ta'khudhu sinatun wala naum Allah tidak disentuh dengan kantuk dan tidak pula dia disentuh dengan tidur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan akan sifat yang tinggi yang di, yang, di, yang terkandung dalam diri Rabb kita jal, diri Rabb kita Jalla wa ala. Dan ini merupakan karakter yang dan ciri yang khusus hanya ada pada konsep ketuhanan dalam agama kita. Kalau boleh kita katakan itu sebuah konsep. Meskipun hal ini jelas mentakot, ya tidak pantas, ya, karena suatu konsepsi adalah hasil olah pikiran. Sedangkan dalam perkara Islam, khususnya hal yang berkaitan dengan ketuhanan, dia bukan hasil olah pikiran. Jadi saya katakan demikian sekedar tanazulan itu menggunakan istilah al kaum, istilah yang biasa diucapkan oleh orang-orang dari pakar-pakar teologis. Nah mereka menggunakan istilah konsep, konsep ketuhanan. Nah, ketahuilah bahwa dalam Islam berbeda dengan apa yang ada pada kalian, ya, di mana eh, prinsip ketuhanan dalam Islam, prinsip eh, keimanan kepada Allah dalam Islam itu <clears throat> tidak seperti apa yang ada pada kalian yang hanya berupa olah hasil olah dari dari akal dan pikiran kalian yang sampai sekarang pun juga mungkin Eh, belum jelas seperti apa bingkainya dan ini tampak pada perselisihan yang terus menerus dan berlarut-larut yang ada pada mereka. Mereka berselisih apakah Allah itu satu, apakah Tuhan Bapak itu Allah, apakah uh, Bunda Maryam itu Tuhan, apakah mereka adalah uh, tiga dimensi uh, yang uh, bersumber kepada satu Tuhan, ataukah uh, Isa itu adalah anak Tuhan dan seterusnya dari polemik yang tak berkesudahan. Tapi dalam Islam subhanallah kita dapati dalam prinsip keimanan kepada Allah Jalla wa'ala kita dapati perkara yang pasti yang tidak mengandung sedikit pun keraguan bahkan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang sahih itu saling berkesesuaian tentunya bagi mereka yang bisa memahami dan bagi mereka yang berusaha untuk mempelajari dengan hati yang bersih maka sudah menjadi tanggung jawab kita kaum muslimin bukan hanya untuk mendakwahi kok sesama umat Islam kepada Islam yang sahih juga kepada para penyembah-penyembah selain Allah. Orang-orang yang menyembah Isa, orang-orang yang menyembah Maryam, orang-orang yang menyembah e, patung-patung uh, gendut yang biasa mereka pelihara di etalase-etalase toko yang mereka letakkan di dinding-dinding kemudian disembah setiap pagi dengan hiu. Sungguh ini adalah akidah-akidah yang benar-benar menjijikkan, keyakinan-keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan fitrah manusia yang Allah Jalla wa'ala jaga akal mereka, Allah Subhanahu wa taala jaga fitrah mereka. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan kepada Allah Jalla wa'ala kita mengadu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menyampaikan dakwah ini dengan hak dan kekuatan untuk kita bisa istiqamah di atasnya innahu dhalika wal qadidu wal qadiru alaih. Dan insyaallah para pendengar yang dimuliakan Allah. Pertemuan kita selanjutnya akan membahas hadis yang kedua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita at-taufiq dan amal yang saleh. Wallahu taala ala wa alam. uh, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan ini sudah saya jawab sebelumnya. Sepertinya sudah jelas bahwa tidak ada maksud kepada hal yang demikian, tidak ada maksud ya seperti yang ditanyakan. <clears throat> yang penting bagi si penanya untuk memahami bahwa lazimul qaul laisa biqaul illa idza tazama. Bahwa konsekuensi dari satu ucapan itu bukan dianggap sebagai satu ucapan dari si empunya ucapan kecuali apabila si empunya ucapan itu dia mengiakan akan konsekuensi tersebut. Dan jelas, wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari akidah yang benar, membantah akidah-akidah yang sesat, membantah uh, uh, <clears throat> bidah-bidah yang yang menyimpang. atau bagaimana mungkin seorang yang yang mempelajari tauhid, mempelajari akidah usul sunnah dari uh, akidah salaf, kemudian dia tidak membantah kelompok kelompok dan firqah-firqah sesat yang yang menyimpang jelas ini adalah hal yang yang tidak benar dan tuduhan yang yang salah dan pemahaman yang keliru ya yang bersumber dari <clears throat> enam ya e, kaidah yang yang salah dalam memahami perkataan-perkataan dan dari si empunya perkataan. Nah, jadi yang wajib bagi kaum muslimin adalah mempelajari akidah sunnah. Darinya dia mengetahui akidah yang batil, kemudian dia membantah dengan ilmu yang dia mampu. Nah, itu uh, berkenaan dengan hal ini. Dan adapun uh, kaitannya dengan pertanyaan yang yang ditanyakan, nah ini sudah saya jawab dan mungkin bisa minta kepada admin tentang hal ini.